Fama bikum min ni'matin Allah. Tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari sisi Allah tabaraka wa taala. Ikhwani wa fi din rahimani wa rahimakumullah maka kenikmatan tatkala disyukuri oleh seorang hamba dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dengan takarub mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan saleh menjadi sebab hamba tadi ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang demikian telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala La ing syakartum la azidannakum Maka apabila kalian bersyukur Mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan Dengan terus melakukan amalan-amalan saleh Dan menjauhi amalan-amalan kemaksiatan Kata Allah subhanahu wa ta'ala La azidannakum Sungguh akan kami tambah kepada kalian kenikmatan tersebut tapi sebaliknya tatkala seorang hamba mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, melanggar larangan-larangannya, menjauhi atau meninggalkan perintah-perintahnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan siksaan yang sangat pedih. Inna adzabi syadid Sungguh kata Allah, azabi azabku itu la syadid sangat-sangatlah pedih inilah azab Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah pedih bagi hamba-hambanya atau untuk hamba-hambanya yang mengingkari mengkufuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan ayuhan nas masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan sedikit membahas Salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan nanti kita akan mengambil faidah-faidah dari sifat tersebut Di antara sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah memiliki sifat Al-Mahabbatu memiliki sifat mencintai. Ini diantara sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifatul mahabbah, sifat mencintai. Maka dijelaskan oleh para ulama al-hubbu wal mahabbatu min sifatillah. Cinta dan mencintai adalah merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga telah ditetapkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan demikian Allah nyatakan di dalam surat Ali Imran 31. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala menyatakan Qul إن كنتم تحبون الله فاتبعوني yuhibbukumullah الله Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian tuhibbun Allah, benar-benar mencintai Allah, apa bukti seorang itu mencintai Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu yuhibbukumullah niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini salah satu dalil yang menunjukkan di antara sifat yang dimiliki oleh Allah adalah sifatul mahabbah, mencintai. Di dalam ayat lain Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 223 Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawabin mencintai orang-orang yang banyak bertaubat yang senantiasa bertobat kepada Allah dan mencintai al-mutatahhirin mencintai mereka orang-orang yang mensucikan dirinya membersihkan dirinya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-13 Innallaha yuhibbul muhsinin sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai al-muhsinin orang-orang yang al-muhsinin berbuat baik yang ihsan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifatul mahabbah. Adapun dalil minas sunnah, dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah adalah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza ahabballahu 'abdan nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah wa yuhibbuhu Jibril fa yunadi Jibrilu fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh wa yuhibbuhu ahli sama' thumma yudha'u lahul qabul fil ardi Disebutkan dalam hadis tersebut apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba idza ahabballahu 'abdan apabila Allah mencintai seorang hamba nada Jibril maka Allah akan memanggil malaikat Jibril Kemudian mengatakan innallaha yuhibbu fulanan maka sesungguhnya Allah telah mencintai fulan maka cintailah orang tersebut wa yuhibbuhu Jibril maka akhirnya pun malaikat Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah wa yunadi Jibrilu fi ahli sama kemudian malaikat Jibril memanggil penduduk langit innallaha yuhibbu fulanan Sesungguhnya Allah mencintai fulan Fa'ahibuh maka cintailah oleh kalian fulan tersebut Fayuhibbuhu ahlus sama Maka akhirnya pun penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga hadis yang lain yang menunjukkan diantara sifat mahabbah Itu adalah min sifatillah salah satu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan bahwasanya dalam hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat beliau mengatakan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki ala sariyatin pada suatu pasukan wa kana itu menunjuk seorang untuk menjadi pemimpin, komandan salah satu pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtamu bi kul huwallahu ahad. Yang mana laki-laki tersebut mengimami para sahabatnya senantiasa menutup bacaannya dengan kul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika di Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tatkala mereka kembali dari medan tempurnya dari peperangan mereka pun menyebutkan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqala salluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik tanyalah oleh kalian laki-laki tersebut alasan apa melakukan hal yang demikian tadi apa alasannya Fasaluh ayat para sahabat bertanya Laki-laki tadi menjawab Fa innaha sifatur rahman Karena di dalamnya terdapat sifat-sifatnya Allah Wa anna uhibbu dan saya senang An aqra'a biha Senang untuk membacanya Barakallahu fikum maka Nabi tatkala mendengar demikian akhbiruhu maka beritahukanlah kepada orang tersebut annallaha yuhibbu sesungguhnya Allah telah mencintai laki-laki tersebut. Ini dalil dari as-sunnah, dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya mahabbah adalah min sifatillah di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Di sana ada beberapa tanda tatkala seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamah tanda min lahilil abdi, tanda kecintaan Allah kepada hamba. Yang pertama tanda kecintaan Allah kepada hamba adalah al-hifdzu min fitanid dunya, min fitnatid dunya Allah akan menjaga orang tersebut dari fitnah dunia kejelekan-kejelekan dunia baik kejelekan yang menimpa pada agamanya dan ini sangat besar wa billah min dzalik atau menimpa pada hartanya keluarganya ya urusan dunianya Allah akan menjaga dari fitnah-fitnah dunia sehingga tatkala muncul berbagai macam ujian fitnah yang bisa merusak agamanya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala uh, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya tenang tidak terombang-ambing tidak terbawa fitnah ke sana kemari tapi dia tetap istiqamah alal kitab was sunnah tetap istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah disebutkan di dalam hadisnya Qatadah ibni Nu'man dalam hadisnya Qatadah ibni Nu'man anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Idza ahabballahu 'abdan hamahud dunya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga orang tersebut dari kejelekan atau fitnah-fitnah dunia. Dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tandanya. Kemudian diantara tandanya pula adalah al-ibtila' Tanda seorang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-ibtila Orang tersebut akan diuji oleh Allah Diberi cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi cobaan yang mengenai orang-orang yang dicintai oleh Allah Menjadikan orang tersebut baik Tetap istiqamah di atas agama Allah sehingga cobaan yang menimpa orang-orang yang dicintai oleh Allah menjadi apa? Sebab diampuninya dosa dan diangkat derajatnya. Allah akan menguji mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna 'idzamal jazaa'i ma'idhamil bala Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya al-bala ujian yang dia dapatkan Artinya tatkala ujian semakin besar yang didapatkan oleh seorang mukmin pahalanya pun semakin besar semakin gede wa inallaha dan sesungguhnya Allah Iza ahabba kauman apabila mencintai suatu kaum ibatalahum Allah akan menguji mereka. Itu oleh Allah. Faman radiyah falahu ridha barang siapa yang dia ridha dengan ujiannya maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Waman sakhata falahu as-sakhat dan barang siapa yang dia berkeluh kesah tatkala mendapatkan ujian bahkan dia sampai mencela Allah dia pun akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa taala barakallahu fikum inilah manusia atau tanda seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ibtalahum akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ujian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama di antaranya Al-Imam Muhammad bin Utsaimin tentang maratibun nas, tingkatan-tingkatan manusia tatkala mendapatkan ujian. Tatkala mendapatkan masaib, musibah-musibah, kesulitan, maratibnya ada empat tingkatan-tingkatannya ada empat. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang tingkatannya atas sahut, yang suka berkeluh kesah di tatkala mendapatkan kejelekan, tatkala ditimpa dengan suatu musibah. Dia itu akan keluh kesah bahkan akan suudon kepada Allah Subhanahu wa taala menganggap Allah tidak adilah ini dan itu seterusnya. Ini jenis manusia yang pertama. Dia akan berkeluh kesah tatkala apa? Mendapatkan ujian. Ini jenis manusia yang sangat-sangat jelek. Apalagi kalau dia sampai suudan berburuk sangka kepada Allah atau menganggap Allah telah mendalimi dirinya ini merupakan perkara yang sangat besar. Maka jenis yang kedua sekarang adalah mereka orang-orang tatkala mendapatkan ujian as-sabru. Bersabar. Sebetulnya ujian yang mereka dapatkan itu berat kalau dirasa di dalam hati. Terasa berat. Tapi dia terus bersabar dengan ujian yang dia dapatkan tadi. Enggak pernah dia mencela Allah, keluar kalimat-kalimat yang jelek dari lisannya, walaupun sebetulnya berat dengan ujian tersebut, tapi dia bersabar. Berusaha menahan lisannya, menahan perbuatannya, menahan tangannya, jangan sampai menunjukkan sesuatu ya atau mengucapkan sesuatu yang kaitannya mencela Allah. Barakallahu fikum. Ini jenis manusia yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang sabar tatkala mendapatkan uji. Kemudian jenis yang ketiga adalah mereka orang-orang yang ridha. Orang-orang yang ridha tatkala mendapatkan ujian. Dia mendapatkan ujian tapi semakin dia apa, lapang dadanya untuk menghadapi ujian tersebut. Ya. Dia lapang dadanya untuk menghadapi apa? Ujian tersebut dia tidak pernah mengeluh ini itu tidak inilah jenis manusia yang lebih baik daripada yang sabar tadi ya lapang dadanya tak kalah mendapatkan ujian riwa dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian jenis yang keempat mereka adalah orang-orang yang bersyukur tatkala mendapatkan ujian. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memuji Allah. Kalau mendapatkan musibah Nabi mengucapkan Alhamdulillah ala kulli halin. Inilah tentunya jenis yang sangat bagus mereka yang mendapatkan ujian tapi apa? Bersyukur. Barakallahu fikum. Ini tanda seorang yang dicintai oleh Allah Dia akan diuji Ibtilahum Allah akan menguji mereka Sehingga disebutkan di dalam hadisnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu Disebutkan di dalam hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah kata Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan Wahai Rasulullah Ayun nasi asyaddu balaan Siapakah manusia yang paling berat ujiannya ya Rasulullah Ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Siapakah manusia yang paling berat ujiannya wahai Rasul? Maka Nabi menjawab Al-anbiya'u thummal amsalu fal amsal Orang yang paling berat ujiannya adalah mereka para nabi, kemudian yang mengikuti jalan-jalannya mereka. Kemudian wayub tala rajulu ala hasbi dinihi. Seorang itu akan diuji dengan kadar agama yang ada pada orang tersebut. Ya. Demikian. Inilah manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang-orang yang mengikuti jalannya mereka. Seorang akan diuji oleh Allah nih, Seorang itu akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai kadar agama atau keimanan yang ada pada orang tersebut Wa yubtala rajulu Akan diuji seorang Ala hasbidinihi Sesuai apa? Agama atau kemampuan agama yang dimiliki oleh orang tersebut Inilah tanda seorang itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala al muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dijelaskan oleh Syekh sebab-sebab al-asbab allati tanalu biha mahabbatullahi wal itiba' Sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah. Jadi seorang dicinta oleh Allah itu ada sebabnya. Bukan apa? Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung dicinta oleh Allah tidak ada asbab sebab-sebab yang menjadikan seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-tauhid. Sebab seorang yang mendatangkan kecintaan Allah adalah at-tauhid. Yaitu pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ini sebab terbesar yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Oleh karena itu kalau kita membaca Al-Qur'an memperhatikan isi Al-Qur'an, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Qur'an kulluha fit tauhid. Al-Quran itu semuanya berbicara tentang tauhid. Baik membicarakan tentang barakallahu fikum keutamaan tauhid, membicarakan musuh-musuh tauhid dari kalangan musyrikin wal kafirin wal munafiqin dan balasan bagi ahli tauhid dan seterusnya. Ini sebab yang pertama. Yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah apa? at-tauhid. Oleh karena itu para nabi dan para rasul mereka senantiasa mengedepankan mendahulukan dakwah mereka adalah fi umuri tauhid. Sehingga para fikum jangan merasa bosan mengkaji tentang at-tauhid. Yang para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka telah mengulang-mengulang dan seterusnya permasalahan tauhid. Dan sekali lagi ini salah satu sebab ya, yang sangat besar yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya itu at-tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah al-ittiba' yaitu mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu mengikuti al-ittiba' mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dari sisi akidah akhlak manhaj muamalah contoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ittiba' itu mengikuti Dalilnya Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 31 yang tadi sudah kita baca, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan di sini ini dalil yang memerintahkan kepada kita untuk ittiba. Sampai Nabi diperintahkan oleh Allah supaya mengatakan, apabila kalian benar-benar cinta kepadaku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Demikianlah. Yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balasannya adalah yuhibbukumullah, kalau orang tadi mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah. Allah akan mencintai orang tersebut dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga ittiba mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Islam barakallahu fikum merupakan amrun muhimun jiddan, perkara yang sangat-sangat penting. Karena konsekuensi dari persaksian syahadat Muhammad Rasulullah ya, konsekuensinya itu apa? Ittiba mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar melafatkan dengan lisannya dengan kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah tapi tidak dibarengi dengan apa? amalan-amalannya tidak tiba kepada Rasul bahkan dia mengikuti perkara yang baru dan beda. sekali lagi ini berarti apa pengakuannya enggak benar ngaku mencintai Allah tapi tidak mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam Ini sebab yang kedua al-ittiba. Sebab yang ketiga, yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah takwa Allah. Seorang hamba mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tuqatihi dengan sebenar-benar ketakwaan. Apa yang dimaksud dengan takwa? Yang dimaksud dengan takwa adalah ittikhadul wiqayah an azabillahi bi fi'li awamirihi wa jtinabi nawahi. Yang dimaksud dengan takwa adalah ittikhadul wiqayah, mengambil tameng dari azab Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya hadza huwa taqwallah inilah yang disebut ber takwa kepada Allah Subhanahu wa taala Disebutkan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu yuhibbu mencintai orang-orang yang bertakwa. Dalam surat At-Taubah Allah menyatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang yang muttaqin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Maka ketakwaan merupakan perkara yang sangat penting Untuk senantiasa ada pada diri seorang hamba Kenapa demikian? Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal Bekal seluruhnya Bekal menghadap Allah, bekal di dunia, bekal bermuamalah hendaklah apa at-taqwa dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga disebutkan watazawadu fa inna khairaz zadid taqwa ambillah kata Allah perbekalan maka sesungguhnya perbekalan yang paling indah yang paling bagus itu adalah apa takwa Allah bertakwa kepada Allah dengan terus menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, ya. Semua itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah juga mewasiatkan dan memerintahkan kepada umat-umat terdahulu untuk bertakwa kepada Allah. Umat-umat terdahulu ingatkan Di dalam surat An-Nisa 131 Allah menyatakan Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian memahami Muhammad apa itu anittaqullah Allah memberikan wasiat kepada ahlul kitab juga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk atau sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah qiraatul Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran Yang ini sering dilalaikan oleh kaum muslimin secara umum dan terkadang ahli sunnah pun kurang perhatian dengan kitabullah Al-Quran maka hati-hati di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah bentuknya di antaranya adamul qiraah tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi sangat sedikit ya maka kiraatul Quran membaca Al-Quran itu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak. Pahalanya sangat besar. Karena Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang membaca Nah, barang siapa yang membaca ya, satu huruf dari Al-Quran maka dia akan mendapatkan apa? Sepuluh kali lipat kebaikannya sehingga masalah kiraatul Quran ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar sehingga hendaknya yang demikian ini menjadikan seorang hamba itu seorang muslim apalagi seorang ahli sunnah salafi untuk memiliki perhatian kepada al Al-Quran Kiraatan memahami Memahami dengan cara amah membacanya Setelah itu mentadabur Mengamalkan kandungan-kandungannya Karena diantara bentuk Atau orang tersebut disebut Ahlul Quran Adalah mereka orang-orang yang apa Mengamalkan isi Al-Quran Bukan hanya sekedar semata-mata dihafal, dibaca, tidak Tapi diamalkan Itulah yang terpenting. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah at-taqarrubu ilallahi bin nawafil. Mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah. Ini diantara amalan yang akan mendekat eh, menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah at-taqarrub mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah. Tentunya setelah menjalankan yang wajib setelah memenuhi yang wajib-wajib Jangan yang wajib tidak diperhatikan tapi lebih fokus kepada yang sunnah Ini kesalahan kekeliruan. Terkadang sebagian manusia demikian. Terkadang sebagian manusia demikian. Lebih serius memperhatikan perkara yang sunnah, yang mustahab atau an-nawafil. Kurang perhatian dengan yang wajib. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang datang dari Abu Hurairah Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya abdin ya. bisyai'in ahabu ilayya mimmaftaratuhu." Tidaklah aku tidaklah seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku kepadaku dengan sesuatu amalan dari apa-apa yang telah, yang aku cintai, yang saat aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan padanya. Artinya amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Sehingga seorang hamba yang taqarrub ilallah fil faraid mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib. Ya, ini ternyata amalan yang ahabba ilayya kata Allah. Sangat aku cintai. Nah, ini amalan-amalan yang wajib Sehingga para fikum para ikhwah umahat Hendaklah senantiasa Memperhatikan perkara-perkara yang apa? Wajib terlebih dahulu Setelah itu Setelah perhatian dengan yang wajib Baru ditambahi dengan amalan-amalan yang sunnah Kata Nabi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri atau terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Artinya amalan-amalan sunnah yang terus dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai menjadi sebab hamba tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana balasan kalau seorang hamba dicinta oleh Allah? Disebutkan kalau sudah seorang hamba dicinta oleh Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha iya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis yang hadis qudsi ini maka apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, kata Allah, "Akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar." Artinya apa? Allah akan menjaga pendengaran seorang hamba, ya. Dijaga pendengarannya oleh Allah sehingga tidaklah mendengar kecuali perkara-perkara yang baik. Ini kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah. Pendengarannya dijaga wa basarahu alladhi yubshiru bihi begitu juga matanya akan dijaga oleh Allah akulah matanya yang dengannya dia melihat artinya mata tadi dijaga oleh Allah sehingga tidaklah melihat kecuali perkara-perkara yang baik yang ma'ruf ya dijaga oleh Allah perlu diketahui seorang hamba bisa mengamalkan satu perintah menjauhi larangan semua itu adalah pertolongan dari dari Allah. Bisa menjaga pandangan tidak melihat perkara yang haram. Itu pertolongan dari Allah. Bukan karena kuatnya kita tidak. Semangatnya kita tidak. Semua pertolongan dari Allah sehingga kita hendaknya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wayadahu lati yabtisu biha dan akulah tangannya yang dengannya dia meraba artinya dijaga tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala juga dijaga kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidaklah dalam melangkah kecuali kepada perkara yang baik. Sehingga orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi akan dijaga telinganya, pendengarannya, matanya, tangannya, kakinya sehingga tidaklah melakukan kecuali perkara yang baik-baik. Barakallahu itu, Seperti itu. Inilah keistimewaan orang yang dicinta oleh Allah akan dijaga matanya, telinganya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya sebab berikutnya yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah barakallahu fikum az-zuhdu fid dunya. Zuhud ya, terhadap dunia ya. az zuhdu fid dunya. Zuhud terhadap dunia. Artinya zuhud itu barakallahu fikum meninggalkan sesuatu yang mematorotkan membahayakan di akhirat itulah zuhud ya meninggalkan apa sesuatu yang membahayakan mematorotkan di akhirat ini yang disebut dengan apa az-zuhud yang disebut dengan zuhud barakallahu fikum Maka disebutkan oleh para ulama zuhud itu ada beberapa macam. Yang pertama zuhdun fil haram. Zuhud terhadap perkara-perkara yang haram. Dia tidak mau menolehnya, tidak mau mendekatinya. Wa huwa fardhu ainin. Ini adalah merupakan apa? Kewajiban yang bentuknya fardhu ain. Ini zuhud terhadap perkara-perkara yang haram meninggalkan yang haram. Kemudian jenis yang kedua zuhdun fi subhat zuhud kepada dari perkara-perkara yang subhat. Tidak kalau datang yang subhat, ya hati-hati, tidak gampang-gampangan mengambil dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan orang yang ada di mendekati perkara yang subhat, kata Nabi, permisalannya seperti seorang yang mengembala di perbatasan Qara'i yar'a halal hima. Orang yang mendekat terhadap perkara-perkara yang subhat yang belum jelas hukumnya ini halal atau haram, ibaratnya seperti seorang mengembala kambing di perbatasan dengan tanah saudaranya, tetangganya dekat. Bagaimana kira-kira? Apalagi kalau rumput tetangga lebih hijau ya, kambingnya terjatuh ke situ. Begitulah perkara subhat Sudah sangat mendekati kepada perkara yang haram. Perkara subhat sehingga jangan teruslah subhat ikik. Ya. Sehingga subhat pun terus dihantam. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah Zuhud berikutnya adalah Zuhdun fil fudul zuhud terhadap perkara-perkara yang fuzul perkara ya perkara yang tidak membawa manfaat ya tinggalkan sebagai bentuk zuhudnya kita di dunia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi orang tersebut fudul yang istilahnya sekedar apa bukan umrah bukan pokok nah Kemudian yang berikutnya di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah at-taubatu, bertaubat. Taubat para fikum ini salah satu sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah. Sehingga tidaklah suatu azab diangkat oleh Allah kecuali dengan apa? Bertaubat. Tidaklah muncul suatu azab illa bin kecuali dengan adanya dosa ya kemaksiatan pelanggaran syariat ini yang menyebabkan apa seorang hamba mendapatkan azab dari Allah wala rafa'aha illa bitawbah tidaklah azab tersebut diangkat oleh Allah kecuali dengan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha sehingga taubat barakallahu fikum merupakan apa salah satu sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang at-tawabun, orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang dengan hamba yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi mengingat keadaan kita yang manusia anak keturunan Adam yang banyak sekali kesalahan-kesalahan baik kesalahan dengan sengaja atau tidak disengaja ini semua dihapus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah Di sana dijelaskan oleh para ulama tentang surut taubah Syarat-syarat taubat Jadi yang namanya taubat Barakallahu fikuna bukan hanya sekedar apa Taubat saja dengan lisan tidak Ada syarat-syaratnya Yang pertama syarat yang pertama An yuqli'a anil maksiati dia benar-benar meninggalkan perbuatan maksiatnya sebagai bentuk apa? taubat. Bukan terus sebagai bentuk taubat tapi tidak meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dia lakukan. Yang kedua, an yandama liha Dia menyesali perbuatan dosa tadi. Ngajuk ya menyesali kenapa saya terjatuh ke dalam dosa ini dan seterusnya. Yang ketiga an ya'zima ala an la ya'uda ilaiha abada. Yang kedua barakallahu fikum yang ketiga adalah Pak dia memiliki keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya. Ya. Ini diantara syarat taubat. Dia memiliki apa? keinginan yang kuat Allah ya'uda ilaiha keinginan untuk tidak apa mengulanginya dan juga di antara syarat yang sangat penting yang harus harus kita perhatikan hendaklah didasari dengan ikh, ikhlas di dalam bertobat. Ini syarat-syarat taubat sehingga tobat itu bukan hanya sekedar lawis aku tobat tapi dia tidak membarengi dengan amalan saleh dan tidak menutup pintu-pintu yang bisa menyeret kepada perbuatan dosa dan maasi tadi. Harus dibarengi dengan penyesalan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah at-taharah. Taharah, membersihkan. Ya. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah, "Inna allaha yuhibbul tawabin, wallahu yuhibbul mut, inna Allah yuhibbul mutahhirin." Nah, Allah mencintai orang-orang yang mutahhirin itu membersihkan. Taharah. Nah, Masyaallah muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya Di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah itu adalah al-ihsan. Al-ihsan. Ini di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah. Al-ihsan. Ihsan itu adalah artinya berbuat baik. Baik ihsan yang pertama ilallah kepada Allah, yang kedua adalah ihsan ilal khalqi. Ihsan kepada Allah bentuknya adalah bitauhidihi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan peribadatan-peribadatan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua ihsan ilal khalqi berbuat baik kepada siapa? makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kaful adza menahan diri tidak menyakiti dengan perbuatan dengan lisannya. Ya. Karena kadang-kadang apa? Orang tidak mau berbuat menyakiti dengan lisannya tapi dengan perbuatan. Ihsan diantaranya kepada makhluk kaful adza menahan adza gangguan Badrul khair memberikan yang baik yang dia mampu ya. inilah ihsan ini yang akan menyebabkan apa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala innallaha ya yuhibbul muhsinin sesungguhnya Allah setelah diperintahkan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini beberapa hal yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita serta pertolongannya untuk melakukan amalan-amalan saleh, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan.